dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida pada saat itulah kaum mukminin mereka dicoba dari uji Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan goncangan yang berat lalu berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wa najama nifaq wa kathur maka semakin berkembang pula kemunafikan semakin bertambah banyak populasi mereka واستأذن بنو بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة sebagian ba sebagian dari Banu Haritha meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Madinah meninggalkan ribat meninggalkan untuk menjaga-jaga parit yang telah mereka gali li ajli buyutihim dengan alasan rumah-rumah mereka yang dikhawatirkan akan didatangi oleh musuh-musuhnya Qalu innaha aurah. Mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami itu aurah. Laisa bainal aduwi wa bainaha ha'il. Tidak ada penghalang antara musuh dengan mereka. Ini juga cobaan. Kehendak sebagian mereka untuk meninggalkan ribat. Wahamma banu salamata bil fashal. Hampir saja dari kabilah banu salamah menggagalkan pula rencana mereka untuk tetap berjihad. Thumma thabbata Allahu kilta ta'ifatain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kedua kabilah itu. Yang tadinya hendak meninggalkan peperangan lalu Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka. ولبث المشركين محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا Walam yakun bainahum qital. Maka orang-orang musyrik mereka memblokir, memblokir atau memblokade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Mereka terus menunggu kapan punya kesempatan untuk menyerang Madinah. Dan tidak terjadi peperangan di antara mereka. Li ajli ma halallahu bihi min amril khandaq bainahum wa bainahum. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghalang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari khandak tersebut tarik yang telah mereka gali illa anna fawarisa min Quraisy hanya saja ada beberapa penunggang kuda dari Quraisy mereka ini dikenal sebagai pemberani para penunggang kuda. Minhum di antara mereka Amr bin Abdiwud Al-Amiri wa jama'atun ma'ahu aqbalu nahwal khandaq dan yang bersamanya mereka mendatangi Khandaq. Nah, mereka mendatangi Khandaq parit yang telah digali oleh kaum muslimin di musim dingin dalam keadaan makanan sangat kurang sementara parit yang mereka gali adalah parit yang panjang dan dalam dalamnya sekitar 3 meter panjangnya sekitar dua setengah kilometer cuaca dingin sementara orang-orang kafir musyrik Jumlah mereka sangat besar sekali. Oleh karena itu mereka datang dengan tujuan untuk menghabisi kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak menyangka kalau termasuk di antara siasat perang kaum muslimin adalah dengan menggali parit. Itu di luar persangkaan mereka. Sehingga mereka tetap terhalang. Mereka tidak bisa memasuki kota Madinah karena parit ini. Namun ada beberapa penunggang kuda dari bangsa Quraisy seperti Amr bin Abdi Wad Al-Amiri dan sekelompok bersamanya mereka nekat untuk mendatangi Khandaq. Falamma waqafu alaihi qalu tatkala mereka berhenti tepat berada di atas pari tersebut mereka mengatakan inna hadhihi lamakidatun maka anatil arabu ta'rifuha ini makar dalam peperangan yang orang-orang Arab belum pernah mengenal hal ini taktik peperangan seperti ini sampai membuat pari. parit ثم تيمموا مكانا min al khandaq. lalu mereka ini mendatangi tempat yang sempit dari pari tersebut ini yani mereka tetap berusaha untuk melewatinya. Faktahamuh wajawazuh. Artinya mereka berusaha untuk menembus parit tersebut dan berhasil. Sampai mereka melewati parit. Wajalat bihim khailuhum fi sabka. Sementara kuda-kuda mereka yang mereka tunggangi itu berputar-putar di daerah As-Sabkhah. yakni uh, dataran Dataran yang tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Yang terletak antara hondak dan salak. Salak yakni bukit, salak. Wada'au ilal biraz. Dan mereka mengajak untuk melakukan perang tanding. yakni satu lawan satu. Seperti kejadian sebelumnya. Jadi mereka menantang untuk uh, diadakannya pertandingan satu lawan satu. Al-Mubarazah. Maka dilayani oleh kaum muslimin. Fantada bali Amr ibn Abdul Wud. Eh, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Fabarazahu. Maka bangkitlah Amr bin Abdul Wud al-Amiri menghadapi Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Lalu ia pun melakukan perang tanding. Faqatalahu Allah ala yadayh. Maka Allah Subhanahu wa taala membunuh Amr bin Abdul Wud melalui tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa kana amrun la yujara fil jahiliyah syaja'ah. Amr ini yang terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dikenal sebagai seorang pemberani Bahkan di zaman jahiliyah tidak ada yang menyamai keberanian Amr bin Abdul ini. Makanya dia sampai menantang perang tanding. Wa kana syaikhan qad jawaza al-mi'ata yawma idzin. Sementara Amr bin Abdul ini seorang yang sudah sangat tua. Um, usianya lebih 100 tahun. Usianya lebih 100 tahun. Subhanallah, luar biasa. Ya, di zaman jahiliyah, yakni dia dikenal sebagai seorang pemberani. Tidak ada seorang pun berani yang memiliki keberanian seperti dia, kejantanannya. Nah, Amr bin Abdul Wud ini bahkan sampai usia 100 lebih, satu abad lebih. Dia pun masih seberani yang disebutkan dalam peristiwa ini. Ya. Tidak ada yang berani melewati khandak kecuali segelintir orang-orang musyrik, termasuk Amr bin Abdul ini. Berhasil melewati parit, lalu kemudian mengajak perang tanding. Antum bisa bayangkan seorang berusia 100 tahun saja. Ini lebih 100 tahun. Usia 80 tahun itu sudah. Hah? Kadang-kadang matanya sudah sulit untuk melihat, kakinya sudah sulit untuk dilangkahkan. Ini lebih 100 tahun ya kawan. Masih perang tanding melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya terbunuh Amr bin Abi Hud melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pada saat itu. Hanya itu saja yang terjadi. Wa ammal bakun, adapun yang bersamanya yang tadinya melewati parit fayantaliquna raji'in maka mereka kembali pulang jadi tidak mendapatkan hasil raji'ina ila qaumihim min haitsu ja'u mereka kembali kepada kaumnya dari arah datangnya mereka wa kana hadha awwal ma fataha Allah min khudlanihim dan ini merupakan awal Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin dan menghinakan orang-orang musyrik Padahal jumlah mereka yang sangat banyak. Wa kana syiarul muslimina tilkal ghazwa hamim la yunsarun. Syiarnya kaum muslimin dalam peristiwa perang tersebut adalah ucapan hamim la yunsarun. La yunsarun yakni mereka tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap peperangan ada syiar apa ini maksud syiar ini? Jadi ini syiar untuk mengenal siapa lawan dan siapa kawan. Siapa lawan dan siapa kawan. Agar kemudian diketahui siapa yang menyusup dalam barisan dan dia bukan dari barisan kaum muslimin. Jadi ini syiar mereka. Hamim la yunsarun. Artinya kalau dalam peperangan nanti ya, Ya. Tatkala seorang bingung ini apakah dari kaum muslimin atau bukan. Maka tinggal diperintahkan untuk menyebut syiarnya. Apa syiarnya? Hamim lain soron. Maka diketahui bahwa dia muslim. Diketahui bahwa dia muslim. Dan ini e, termasuk diantara strategi dalam peperangan untuk mengenal siapa kawan dan siapa lawan. Sebelumnya juga telah disebutkan di antara syiar peperangan ucapan mereka amit amit. Nah, matikanlah atau binasakanlah. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصالح أيينة بن حسن والحارث بن عوف رئيسي غطفان maka tatkala kondisi tersebut Semakin lama dirasakan oleh kaum muslimin sampai sebulan. Lama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdamai atau genjatan senjata dengan Uyainah bin Hisn dan Al-Harith bin Auf. Dua-duanya ada pemimpin kabilah Qatafan Tujuannya apa? Berdamai dengan mereka ala thuluthi thimaril Madinah wa yansarifa biqaumihima di mana Rasulullah akan memberikan kepada mereka sepertiga hasil pertanian kota Madinah. Sepertiga dari panen kormaknya kota Madinah agar mereka ini kembali kepada kaumnya. Jadi masyarakat rahimakumullah eh, orang-orang musyrikin yang mereka ikut serta dalam peristiwa perang Ahzab tersebut Bermacam-macam keadaannya. Adapun mereka dari kalangan Quraisy mereka ikut dalam peperangan itu karena semata-mata untuk mempertahankan agama nenek moyangnya. Mereka menyangka bahwa itulah kebenaran dan menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas kebatilan. Namun di antara mereka ada yang bukan murni karena keyakinan. Itu memang salah satunya, keyakinan. Namun ada faktor lain mengapa mereka ikut perang. Yaitu faktor dunia. Untuk mendapatkan harta. Sebab sebelum perang dari Ghatafan ini, kabilah Ghatafan itu dijanjikan oleh Banu Nabir Yahudi untuk memberikan hasil pertanian Khaybar setengah untuk mereka untuk Qatafan apabila mereka ikut serta dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, Rasulullah alaihi wasallam melihat kondisi kaum muslimin yang sudah demikian berat jumlah orang-orang musyrik yang demikian banyak sementara mereka tetap tinggal di sana menunggu Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasihan melihat kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam berinisiatif untuk apa, mempengaruhi Ghatafan dengan mendatangi kedua pimpinannya. Bahwa kalau kalian kembali, kalian tidak ikut dalam peperangan ini, kalian akan mendapatkan sepertiga hasil panennya kota Madinah sepertiga hasil panennya kota Madinah agar mereka kembali. Nah, ini keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajaratul murawadah ala dhalik dan sudah terjadi tawar menawar. Al murawadah al murawadah dalam uh, jual beli itu tawar menawar antara penjual dan pembeli. Ya. Misalnya penjualnya mengatakan ini harganya 500 ribu kata si pembeli gimana kalau 200 ribu aja ya wah nggak bisa sudah 450 ribu enggak 200 ribu itu namanya al-murawadah al-murawadah terjadi tawar menawar antara Gotafan yang dipimpin oleh eh, eh, Uyainah bin Hisn dan Al-Harith bin Auf dari Ghatafan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatimmal amr, tapi belum ada kata sepakat. Hatta tasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'dain fi dhalik. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dua saat bermusyawarah. Yaitu Sa'ad bin Mu'adz pimpinan kabilah Al-Aus dan Sa'ad bin Ubadah pimpinan kabilah Al-Khazraj faqala maka keduanya mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah in kana Allah amaraka bihadza fasam'an wa ta'ah apabila ini merupakan perintah Allah kepadamu untuk menawarkan kepada mereka sepertiga harta Madinah hasil pertanian Madinah diserahkan kepada Qatafan kalau memang ini perintah dari Allah, kami dengar dan kami taat. Gak berani menyelisih. Kalau itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana syai'an tasna'uhu lana tapi kalau yang engkau lakukan ini untuk kemaslahatan kami, kemaslahatan kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak memiliki lawan yang terlalu berat sehingga digodalah Gotafan ini agar mau kembali Kata beliau, kalau seandainya itu adalah berasal darimu wahai Rasulullah, pendapatmu wahai Rasulullah, falaqad kunna nahnu wa haula'il qaum ala syirki billah wa ibadatil awthan. Kami dahulu saja tatkala kami masih dalam keadaan jahil menyekutukan Allah, menyembah berhala-berhala, wahum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran aw bai'a. Jadi di masa jahiliyah mereka ini ya dari kota Fan, mereka tidak menginginkan untuk memakan hasil dari pertanian penduduk Madinah. Bahkan satu korma pun mereka tidak makannya kecuali uh, satu buah pun mereka tidak makannya kecuali kira kecuali apabila dijamu sebagai tamu au bay'an atau jual beli. Itu di masa sebelum datangnya Islam. Fahina akramana Allah Ta'ala bil Islam wa hadana lah wa a'azzana bika. Wa bihi wa a'azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami dengan Islam, memberi hidayah kepada kami, memuliakan kami dengannya melalui engkau eh Rasulullah maka bagaimana mungkin kami akan menyerahkan harta-harta kami sebelum mengenal Islam saja mereka itu nggak mau memakan hasil dari pertanian kami kecuali kalau mereka dijamu sebagai tamu kiran atau bayan atau terjadi transaksi jual beli tidak cuma-cuma begitu saja mereka tidak akan mau Ya. Itu sebelum mengenal Islam. Lagi mana setelah mengenal Islam? Ketika Allah telah memuliakan kami dengan Islam, memberi hidayah kepada kami. Lalu bagaimana mungkin kami akan memberikan kepa kepada mereka harta-harta kami? Wallahi la nu'tihim illa sayf. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan memberikan mereka kecuali pedang. Maksudnya perang. Ya, Gak ada bujukan untuk mereka. Kalau mau perang-perang sekalian. Wallahi la nu'tihim ila saif. Kami tidak akan berikan kecuali pedang untuk mereka. Ini yani menebas mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan innama huwa syai'un asna'uhu lakum. Ini hanya sesuatu yang aku lakukan untuk kemaslahatan kalian agar kalian tidak terlalu merasa berat dengan musuh yang memerangi kalian. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا dan Rasulullah membenarkan pendapat dua saat ini sehingga Nabi Alaihissalam tidak melakukan apapun yakni tidak uh, meneruskan keinginannya untuk menawarkan uh, kepada Ghatafan agar mereka meninggalkan peperangan nah itu hanya kehendak Nabi Alaihissalam Baik, ma'asyarah rahimakumullah sampai di sini insyaallah وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله